بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا وبعد sudah kita ambil satu dari penasob penasab fi'il mudhari' yaitu an. Sekarang kita masuk ke penasob yang berikutnya yang kedua yaitu lan. Ya. Hah? Ar? Awalan sudah ya? Ketiga dua sudah ya? Lan. Yang ketiga apa? Kemudian kai yang ketiga sekarang ya. Sudah selesai belum? Sudah ya? Atau kita baca dulu? Ya. Matanya biar tergambar apa yang sebelumnya dibahas. Fal awal arba'ah. Yang pertama yang menasobkan dengan sendirinya ada empat. Yang pertama an. In lam tusbaq bi ilmin walau Jika tidak didahului oleh ilm, tidak boleh oleh dhann seperti yuridullahu ayu khafif ankum wa antasumu khairul lakum. Fa in subiqat bi ilm nahu aliman sayakun fa huwa mukhaffafa min at-thaqilah wasmuha dhamir syan mahdhuf. Apabila an didahulu oleh ilm contoh aliman sayakun maka dia an adalah mukhaffafa min at Dan isimnya adalah dhamir syan yang mahdhuf. Wal fi'lu marfu' dan fi'ilnya marfu' dan fil wa fa'iluhu bersama fa'ilnya dia rasbah khawar dari an mukhaffafa min tsaqilah sebagaimana yang telah lewat pada bab an-nawasikh kemudian apabila an didahului oleh dhanna maka ada dua sisi boleh dengan dua sisi yang pertama yaitu dengan nasab wahas pada contoh hasibu alla takuna fitnah ya datang dengan dua qiraah yang pertama nasab takuna dengan menjadikan an sebagai an-nasibah yang kedua dengan merafa'kan takun yaitu takunu dengan menjadikan annya mukhaffafa minat saqilah. Ya. Wasani yang kedua lan, contohnya lan nabraha alaiha kifin. Wasalis yang ketiga kai al-masdariyah. Wahi al-masbuqah bil lam lafza, yaitu kai yang didahulu oleh lam baik secara lafaz contohnya likai la ta'saw ataupun secara takdir saja yaitu jitu kai tukrimani. Fa in lam tuqaddar allamu fa kai jarratun. Apabila kai tidak didahului oleh lam baik secara lafzan ataupun takdiran maka kai di situ i'rabnya adalah sebagai huruf jar. Kemudian fi'il setelahnya mansubnya oleh an mudmarah setelahnya wujuban. Warabi' sekarang yang keempat. <clears throat> Idzan idzan idzan dan idzan ini memiliki syarat-syarat agar bisa menasabkan fil mudhari' setelahnya. In sadarat fi awalil kalam. Idan apabila datang di awal kalam. Itu syarat yang pertama. Wa kana al-fi'lu ba'da mustaqbalan. Dan fi'il yang setelahnya adalah fi'il yang mustaqbal. Yang menunjukkan waktu yang akan datang. Bukan waktu yang hadir ataupun yang madhi. Kemudian yang ketiga, muttasilan biha. Ya, dan agar fi'ilnya bersambung dengan idan au munfasilan anha bil qasam ataupun dipisahkan antara fiilnya dengan izan oleh pemisah yang berupa qasam ataupun pemisah berupa la an nafiyah contoh izan ukrimaka ini tanpa pemisah izan wallahi ukrimaka ini ada pemisah yaitu qasam izan la aji'ak ini contoh dari adanya pemisah antara izan dengan fiilnya oleh la. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya ataupun yang berkata ana atika, saya akan datang kepadamu. Bisa dijawab dengan ucapanmu idzan ukrimaka atau idzan wallahi ukrimaka atau idzan la aji uka, idzan la ajiaka. Waktu sama harfa jawabin wa jaza dan idzan disebut dengan huruf jawaban dan huruf balasan. Nah, itu. <clears throat> di antara perkara yang perlu ditambahkan di sini adalah terkait dengan syarat yang pertama dari izan yaitu agar dia berada di awal kalam. Ya. Apabila izan tidak berada di awal kalam tapi di tengah kalam apabila izan berada di tengah kalam antara kalimat yang sebelumnya dan sebelah setelahnya itu saling berkait ya saya ulangi apabila izan berada di tengah kalam yaitu antara apa yang setelah izan dengan setelah atau sebelum izan itu masih berkait maka izannya diihmalkan tidak diamalkan dan ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan di mana izan berada di tengah-tengah antara dua kalimat yang saling berkait satu sama lainnya. Tempat yang pertama adalah ketika apa yang setelah izan merupakan khobar bagi apa yang sebelum izan. Ya ketika apa yang setelah Izan merupakan khobar bagi apa yang sebelum Izan. Ini kondisi yang pertama di mana Izan berada di tengah-tengah yaitu antara mubtada dan khobar. Seperti ucapanmu ana Izan ukrimuka. Ana Izan ukrimuka. Seperti kalau ada orang yang berkata kepadamu ana atika, saya akan datang kepadamu. Engkau jawab ana Izan ukrimuka di bemah akhir fi'il mudhari'nya marfu' Idzanya tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Tidak diletakkan di awal kalam. Tidak lagi dia beramal. Ana idan ukrimuka. Tidak boleh dikatakan ana idan ukrimaka. Kenapa? Alasannya? Karena idzan sudah tidak lagi berada di awal jumlah, di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Tempatnya kedua Idan berada di antara fi'il syarat dengan jawabannya. Idan berada di antara fi'il syarat dan jawabannya. Contohnya intak tini idan ukrimka. Hmm. In ta'tin idhan ukrimka. Jika kamu datang kepadaku oleh demikian ukrimka. Aku akan memuliakanmu. Di sini fiil mudhari yang setelah idhan ukrimka dijazmkan karena dia sebagai jawaban dari fiil sebelumnya. Karena kita tahu in adalah termasuk huruf yang menjazmkan apa dua fiil mudhari sekaligus tini tini ukrim ukrimka. Tidak lagi izan diamalkan karena dia berada di tengah-tengah antara jumlah jawab dengan fil dengan fil syarat. tini ta'tini ukrim ukrimka. Tempat yang ketiga dari tidak diamalkannya izan ketika dia berada di tengah-tengah. Yaitu dia di tengah-tengah antara antara kosam dengan jawabannya antara kosam sumpah dengan jawabannya contohnya wallahi izan la akhruj wallahi izan la akhruj demi Allah kalau demikian saya tidak akan keluar di sini tidak beramal izan kenapa karena dia berada di tengah-tengah antara kosam wallahi dengan jawabannya la akhruj jadi syarat yang pertama untuk izan beramal menasobkan fil setelahnya agar dia berada di awal kalam. Kalau dia di tengah-tengah seperti antara mubtada khabar ataupun antara jumlah jawab dengan syarat ataupun antara kosam dengan jawabannya maka idzan tidak lagi beramal tidak lagi menasobkan fi'il mudhari setelahnya <clears throat> Kemudian cara yang kedua tadi disebutkan wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbala. Paham ya syarat yang pertama ya? ya boleh digunakan izan meskipun tidak di awal jumlah, hanya saja tidak beramal. Gitu. Dari sisi makna sama antara yang beramal dengan tidak beramal. Yang kedua harus fiil yang setelahnya adalah fiil yang mustakbal yang menunjukkan masa yang akan datang. Kenapa? Karena dikiaskan dengan penasob-penasob yang lain. An, ini semua masuknya kepada fil-fil yang mustakbal. Dan izan dikiaskan kepadanya. Kalau misalkan yang datang dari fil setelah izan adalah menunjukkan masa sekarang, maka izan tidak lagi beramal. Seperti kalau ada orang yang berkata kepadamu, Ana uhibbu Zaidan, saya cinta kepada Zaid. Kemudian jawab idan tasduk. Idan tasduku. Kalau demikian kau jujur. Bukan tasduko. Kenapa tasduk? Ini menunjukkan fiil di masa sekarang. Hmm. Bukan kalau demikian kamu akan jujur, bukan kan? Ketika ada orang yang berkata nuhibbu dan saya cinta kepada saya dijawab idzan tasduku, bukan Tasduko. Kenapa kata tasduk menunjukkan masa sekarang? Kalau demikian kamu jujur dalam ucapanmu. Bukan idan duko. Kalau demikian kamu akan jujur. Tidak. Tidak beramal ya. Bisa masuk kepada fil yang hadir tapi tidak beramal. Karena yang namanya fil yang hadir, fil yang menunjukkan al-hal sekarang itu tidak bisa dijadikan sebagai balasan. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai balasan yang balasan ke kan nanti. Iya kan? Dikatakan idan tadi sebagai huruf apa? Jawab dan jaza. Ya kalau jawaban mungkin bisa ya. Tadi contoh idan tasuk bisa jawaban. Tapi kalau jaza nggak bisa. Yang namanya jaza kan nanti. Seperti ucapan seorang yang berkata, ya, la nak. Ya, fi durusi, saya akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku. Dijawab dan dibalas dengan idan tanjaha. Kalau demikian kamu akan apa? Lulus. Ya, lulus sebagai apa? Balasannya nanti ya kan. Kalau sekarang ya tidak pas untuk diterapkan padanya al jaza nggak ya, itu difahami ini jadi syarat yang kedua dari izan untuk beramal menasobkan fiil mudhari setelahnya agar fiil mudhari setelahnya menunjukkan istiqbal masa yang akan datang bukan sekarang karena yang namanya jaza balasan dihasilkan pada waktu yang akan datang bukan waktu sekarang kemudian syarat yang keberapa tiga ya Sebutkan wa muttasilan biha au munfasilan anha bil qasam au bila an-nafiyah. Agar izan bersambung dengan fiilnya langsung, tidak ada pemisah yang memisahkannya. Ya. Kalau ada pemisah, maka dia tidak lagi beramal karena lemah amalnya izan. Tidak lain diperbolehkan dipisahkan antara izan dengan fiilnya tentu dia tetap beramal dengan pemisah yang khusus seperti kosam. Kenapa? Datangnya kosam memisahkan izan dengan fiilnya tidak mengganggu amalannya izan. Karena yang namanya kosam didatangkan semata untuk takkid. Menguatkan maknanya saja. Izan wallahi tanjah sebagai jawaban liman qala laka lajtahidanna fi durusi idan wallahi tanjah gitu tidak tangan, sekatan untuk taukid nggak ada perubahan di situ maknanya mentaukid sedangkan la nafiyah juga demikian seperti kosam dimasukkan antara Izan dengan fiilnya dan tidak menghalangi amalnya Izan. kenapa karena masuknya nafi kepada fiil tadi itu seperti satu kalimat gitu. Jadi nafi bersama fi'il setelahnya seperti satu satu juz, satu bagian. Izan misalkan apa? Latanjah kepada orang yang bermalas-malas. Hmm. Latanjah. Ini nanti akan dicontohkan. Di sini disebutkan contohnya izan ukrimuka. Jadi paham ya mengapa kosam tidak menghalangi amalan izan? Karena kosam punya taukid. Kemudian la nafiyah juga tidak menghalangi ya karena la nafiyah dengan fi'il mudhari setelahnya seperti satu kalimat. Jadi kalimat nafi kan. Contohnya di sini izan ukrimuka, izan ukrimaka. Ini contoh yang memenuhi syarat Dikatakan dalam i'rabnya idzan harfu jawabin wa jazain. Huruf jawaban dan jaza. Wa nasbin. Ada tiga ya, harfu jawab, jaza, wa nasbin. Ketika menasobkan, kalau tidak menasobkan seperti karena hilang salah satu syaratnya, makanya dikatakan harfu jawabin. Idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Kemudian ukrima fi'il mudhari' mansub idzan wa alamat nasbihi fathu akhirih. Fa'ilu mustatirun fihi wujuban takdiru anak wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Contoh yang lain idzan wallahi ukrimaka. Ya, i'rabnya seperti tadi hanya saja di i'rab di situ ada qasam. Wawu harfu qasam. Wajar. Jadi huruf qasam juga sama huruf jar. Lafdul jalal Allah muqsam bih. Zat yang dijadikan sebagai sumpah ataupun zat yang disumpahi dengannya muqsam bih majrur wa alamatu jari kasra dhairu ala akhirih kemudian ukrimat seperti yang sebelumnya i'rabnya sama kemudian contoh yang berikutnya idzan la la aji aka idzan la aji aka ini contoh dari dipisahkannya idzan dengan fiilnya oleh la an-nahiyah an-nafiyah idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin la nafiyah أجيء فعل المضارع منصوب إذن وعلامة نصبه فتو آخره ففعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به Kemudian disebutkan di sini bahwasanya ungkapan mutadi idzan ukrimaka idzan wallahi ukrimaka idzan la aji'aka jawaban ini sebagai jawaban. Ya, sebagai jawaban dari ungkapan temanmu ana Adika, saya akan datang kepadamu hmm. sebagai jawaban karena dia jatuh pada kalam yang dengannya dia jawab ungkapan orang lain tetap dikatakan dia idan sebagai harfu jawabin apakah dia berada di awal ataupun di tengah beramal ataupun tidak kalau penamaan jawab ini umum ya apakah ketika dia beramal atau tidak dikatakan apa idan harfu jawabin ya wajaza juga disebut dengan huruf jaza kenapa idan dikatakan sebagai harfu jaza karena dia mengandungi di dalamnya al jaza balasan kemudian wasani difahami ini tentang idan ya Dihafalkan ya. Syarat-syarat beramalnya idan. Dan juga nasbin menasobkan. Kalau tidak menasobkan, tidak beramal, hanya dikatakan harfu jawab. Wasani ma yansibu al Macam yang kedua dari penasob Tadi macam yang pertama adalah apa? Yang dia menasobkan dengan sendirinya. Tidak melalui perantaraan huruf yang lainnya. Itu ada empat. An, lan, izan, kai. Ya kan? Kemudian macam yang kedua dari penasob adalah mayan sibu al mudhari'a bi mari'an ba'daha. Apa yang dia menasobkan fi'il mudhari' dengan menyembunyikan an setelahnya. Wahwa kisman dan itu ada dua macam. Macam yang pertama ma yubmar an ba'daha jawazan wa mayudmaru an ba'dahu wujuban. Apa yang diidmarkan disembunyikan an setelahnya jawazan dalam keadaan boleh. Maksudnya boleh ditampakkan pula. Boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Meskipun seringnya disembunyikan. Wa mayudmaru yang kedua, mayudmaru an ba'dahu wujuban. Apa yang disembunyikan an setelahnya secara wajib. Ada yang idmarnya jawazan, ada yang wujuban. Kalau wujuban sama sekali tidak bisa muncul annya. Fal awwalu khamsatun. Jenis yang pertama ini dari yang menasobkan fil mudhari dengan perantaran an yang disembunyikan secara boleh ada lima. Yaitu yang pertama la mukai Ya, lamukai contohnya wa umirna linuslima li rabbil alamin. Lamukai contohnya wa umirna linuslima li rabbil alamin kemudian al wau, wawu kemudian al fa kemudian thumma kemudian au al atifat yang semuanya adalah huruf-huruf atas. Hmm. Ya wal wau wal fa wa thumma wa au al atifat yang semuanya mengatofkan ala ismin khalis mengatofkan kalimat yang lain kepada isim yang khalis yang murni Nah, insyaallah akan ada penjelasannya. Ai laisa fi ta'wilil fi'li yang dimaksud dengan isim yang khalis adalah isim yang murni dari tawilan fi'il. Contohnya ucapan penyair wa lubsu ibatin wa taqarra aini. Iya. <clears throat> Di sini disebutkan yang pertama dari lima huruf yang dia menasobkan fil mudhari dengan bantuan an mubmarah jawazan adalah lamukai. Lamukai maksudnya lam ta'liliyah. Hmm. Lam ta'lil. Lam ta'lil. Kenapa diidhafahkan kepada kai? Ya karena maknanya kai. Lam ta'lil itu maknanya kai. Ya, kai mananya pak agar kan? Sama. Boleh disebut dengan lam kai ataupun lam ta'liliyah. Alam at-ta'liliyah. Kadang juga disebut dengan lamul jar. Kenapa disebut dengan lamul jar? Karena masdar yang muawal setelahnya ya itu dijarkan pada mahalnya jar oleh lam ini. Seperti dalam contoh ini, wa umirna linuslima li alamin. Di ya Arab dulu coba, wa umirna linuslima li alamin. Wa umirna Arabnya ya umira fi'lun fi'lu fi'lun madin mughayyir sighah. Na'nya dhamir muttasil fi mahalli rafin naibul fa'il. Linuslima alam lam lam apa? Lam lam mukai ataupun lam ta'lil. Ta atau lamul jar. Ya. Kemudian nuslima fi'il mubari mansub bi an mubmarah jawazan ba'da lam. Ya. Dari sini master muawal dari an mubmarah wa ma ba'daha fi mahali apa? Jarin ya. Majrur bi lam ditakwil menjadi masdar muawwal dan dia majrur dengan apa? lam, lam ta'lil. Li islami berarti ya, umirna li islam. rabbil alamin. Ya, cukup dulu insya Allah Akan kita baca penjelasannya masih belum selesai tentang lamu kai. ya nanti ada istirahat ya 5 menit. Biar jadi nanti masuk mas setengah 10 pas ya. Nanti kita berhenti 5 menit sebelum jam 10 biar nanti ada istirahat. Ya, subhanallah bihamdik, syukur la lanta, illa anta,